Kau berwudu, aku suka padamu karena wudu perintahku cek Allah teh. Maka aku ampuni dosamu dengan berwudu pun. Masuk ke masjid, kau memasuki rumahku, berarti kau bertamu kepada Aku aku layani kamu. Takbir, kau angkat tangan, aku turun tangan. Ruku, aku tahu kau lelah, aku tahan kejatuhanmu. Sujud, kau terpuruk. Alam nasroh laka sodrok. Kenapa punggungmu seberat ini? Robi srah li sadri, aku ringankan. Wayasir li amri, aku mudahkan urusanmu. Karena kau kembali padaku, berarti kau percaya aku yang mengurus urusanmu. Duduk di antara dua sujud, aku Robmu, aku urus urusanmu. Sujudai Allah hambaku. Salam ke kanan dan ke kiri, selesai. Siapa yang mengusikmu? Aku yang mengusiknya. Duh, bau, iya bau goreng lauk. إن الحمد لله حمدا وشكرا لله وعلى نعمة الظاهرة والباtinة الذي أمرنا باقتصام حبل الله والابتعاد عن الأداة الجاهلية أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نبي رحمة وقدوة الأمة لنيل السعادة في الدنيا والآخرة فقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مذكر الآية وقال الله تعالى في كتابه الكريم ألم نشرح لك صدرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا الآية فقال النبي صلى الله عليه وسلم يسير ولا تعسر bashir wa la tunaffir Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam satu pertanyaan terkait tema setiap tahun kita muludan yang diperingati adalah nabi kita mahkota alam junjunan alam nabi khalilullah sosok yang dicintai Allah harapannya kita nanti tadi kata yang menyambut jadi garda terdepan rombongan yang paling depan disambut bisa menduduki posisi kehormatan membarungi Rasulullah sebagai umatnya kelak di akhirat maka perbanyak sholawat cuma persoalannya betul kata MC Rasulullah teh rudet tuh jalmina jawab dasarnya ahan kalau nggak. Ayo Rasulullah rudet tuh tak itu kompak Ayo Rasulullah ribet Rasulullah ruwet Rasulullah riet tuh Rasulullah ribut ini juga sudah di awal kenapa temanya Epi ini kok racing ya racing katan daripada leasing jeng pusing Rudet ini jadi kaos tong rudet karena nges ngomong capek gitu tengah arti wae saya rudet rea urusan dunia uh tenangna rea urusan dunia uh tungtungna muntah diberhentikan mah maka catatan awalnya quotes in the day ditulis nama regnes manggri, maghrib regnes lah nya dunia ini terlalu singkat maka rea singkatan akhirnya rudet rea urusan dunia uh tungtung. catatannya adalah dunia ini bukan tempat tinggal guys tapi tempat meninggal ai asrap teh seberapa tahun Yuswana itu 1979 ngora kene saya 1976 di jauh meureun banget nage itu mah asrap Sinclair orang mah sarapnya lah gitu nya boga sarap mantap mentak bisa ngomong ge artinya bukan umurnya bukan kegantengan status strata sosial harta pangkat jabatan kedudukannya bukan di situ tapi di kesadaran yang melahirkan kesabaran rek itu Nah naon sini duru teh yang didebatkan teh apa ini teh nepi kapohoka akhirat hati mengeras jeng dulur te akur jeng baraya te akrab malah para saya yang wargi silih julidan mau dibawa kemana kehidupan yang sebentar ini maka ada yang lebih bahaya dari virus Wuhan tapi Wuhan virus Wuhan di China tapi kalau Wuhan dalam diri kita apa itu hubud dunia cinta dunia ibu cinta suami boleh fitrah insting gereja tapi tong terlalu cinta bu ibu mawat mah kawin deui tak aslina tak tong wakamana nya sarua meureun ibu ge mun salaki mawat mah kawin deui mah moal daya kene tong sok nyieun takdir sorangan loba nu kawin ge saralingkuh tong sok gede hulu bising tasub helm tong sok ngadikte Allah ish masyita fa innaka mayyitun sok hayang naon we gawean we kejar target tapi mun hayang cinta Allah mantaro ke dunia dalam nasaihul ibad dari Utsman bin Affan beliau menyatakan rumus cinta dan dapat cinta Allah itu mantaro ke dunia barang siapa yang meninggalkan dunia bukan total jadi nyepi di gunung tegaul lain Wala tansa nasibaka, jangan kau tidak ambil, jangan kau lupakan sebagian dari nasib duniamu. Ada hak hak dirimu yang tidak akan tertakar karena yang tidak akan tertukar karena sudah tertakar. Jadi ulah tata saupan lalu menyengsarakan diri, kemudian mental nggak siap. Bukan di situ. Kalau ingin cinta Allah, tinggalkan dunia. Artinya dunia entong mengalahkan segala cara, gunakan segala cara yang halal. Tanu jadi rudet teh biasa nama tina menghalalkan segala cara. Saya doakan yang hadir di sini yang punya hutang sing lalunas. Amin. Tak eta persoalan nama. ya amina lo baki berarti baroga. Tak rudet tuh. Mister sieun ku iya. sieun aku debt collector. Lising, liur jeng pusing. Dia ningali nu make jaket kulit janggung badak, rada hidung gebeg sapan kali panggil jeng itu sapan kali nggak gebeg gitu minggu harap kayak mau lo baga gebegan maka jangan menebak kalau tidak ingin terjebak jangan terpaksa lalu tersiksa dunia ini sudah ditakar tidak akan tertukar kata Sayyidina Ali aku tenang kenapa coba karena rezekiku tak akan diambil orang rezeki orang lain tidak akan padaku. Kata Umar bin Khattab, kenapa aku tenang? Karena yang bukan takdirku tak akan melewatiku, tapi kalau sudah jadi takdirku, aku harus sabar menerimanya. Jadi semua sudah diatur, semua sudah diukur, jangan kufur, manfaatkan sisa umur untuk meningkatkan lebih rasa syukur dengan tadakur, merenung, tafakur, ekstra berpikir, tadabur, ekstra membaca, tasyakur ekstra bersikap proporsional rek itu wae teu naon ngana naonan lihat konflik hari ini nu jadi riweuh teh naon ieu teh nu jadi rudet teh biasana mah receh politik kedudukan harta pangkat jabatan istri suami sawah ladang kendaraan komunitas rumah ada delapan poin pak nu jadi rudet teh dina kehidupan teh surat at-taubah 24 tolong dibantu dibuka biar tidak rudet lagi setelah kajian ini sok Kang Rama tolong dibuka bantuin bacain artinya biar ngajinya nggak hoax terukur ngomong si Ustad ngomong gitu teh dasarnya di mana karena temanya rea urusan dunia uh tungtung nak tungtung nama ayah uh tenang nah manusia tidak akan kenyang sebelum mulutnya disumpal dengan tanah nah sebelum kita dikenyangkan dengan itu coba Mang Rama baca 24 surat 9 ini yang menyebabkan rudat Rasa cinta lebih terhadap benda yang delapan ini. Ya, artinya katakanlah jika bapak-bapakmu. Hab. Jika bapak-bapakmu ada nabi yang diuji digoda oleh ayahnya Ibrahim alaihissalam. Lalu, lalu anak-anakmu. Ada yang nabi yang diuji oleh anak-anaknya Nuh contohnya. Lalu saudara-saudaramu. Ayah Nabi Nuh diuji kududuna, Yusuf alaihissalam Muhammad Rasulullah Lalu istri-istrimu. Berapa disebutnya? Dua sekali dua kali. Istri-istrimu. Berarti nu boga hiji mah teh asup sok. Nu dua ribu. Terus keluargamu. Keluargamu ada yang diuji Nabi dengan keluarganya. Lalu harta kekayaan kamu usahakan. Oh ya sengketa gono gini riwe silikadek silikecerak di Tasik kemarin ada bapak membunuh anak gara-gara minta duit 100 ribu ke studi tour sampai berani dibunuh ayah bapak bunuh diri karena terlilit hutang nabrakin diri Tasik kemarin saya pulang dari Pangandaran semua terjadi lalu perdagangan yang kamu khawatir Perdag perdagangan sampai menghalalkan segala cara tadi tema saya di Bojong Soang judulnya teh cunihin culas nipu tegaduh ka isin lalu dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu suka nyariin imah di usian tuh sengketa heeh di polisland jadi imah juri terus lebih kamu cintai daripada Allah oh, lebih lebih ada kalimat lebih di situ ada tak ya, tina lebih nah ya, kecintaan lebih 0, lebih dari cinta kepada siapa Allah dan Rasulnya Allah dan Rasulnya lalu serta berjihad di jalannya apa yang akan Allah beri maka tunggulah sampai Allah memberikan keputusan-keputusannya dan Allah akan memberi petunjuk kepada orang-orang fasik. Allah tidak akan memberi petunjuk paingan humarurung, humaregung, bararingung, linglung, maut ker gitu di akhirat kaduhung teu menghitungtung gara-gara pegatina informasi nu maha agung ternyata penyebab resah gelisah gundah gulana melau risau galau migrain stres gula darah asam urat stroke mehun teh kan udah 8 tadi sok ibu mun penting nyaliksik migran naon eta ya, salaki telat barik caing mah sedekahkeun we ngeus betrudet balik henteu riut heueuh sepele persoalannya mah tapi jadi istimewa ternyata satu detik di akhirat nanti jadi konflik prinsip lihat munafikun ayat 9 buka lagi ayo ngaji kudu make rujukan posisi sebelah bawah bagian kanan di nukuran saya mah teuing gitu surat surat munafikun ayat 9 banyak manusia mengajukan proposal konflik prinsip Rabbi laul akhartani ila ajalin qarib ya Allah kembalikan sedetik sedetik jangan dipikir sedetik dunia satu hari di akhirat seribu tahun di dunia berarti konversinya satu detik di akhirat 48 hari buka ayatnya ya, Art artinya wahai orang-orang yang beriman janganlah janganlah harta bendamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah dan barang siapa berbuat demikian maka mereka itu orang-orang yang merugi. Tuh ayat 10-nya. Ayat infakkanlah sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadamu sebelum kematian datang kepada salah seorang di antara kamu. Lalu dia berkata dan menyesali, "Ya Tuhanku, sekiranya Engkau berkenan menunda kematianku sedikit waktu lagi, maka aku dapat bersedekah dan akan termasuk orang-orang yang soleh." Segera Audi nyanyina ti dia bahana. Jangan berakhir karena esok takkan lagi kemari ke mana wae. Kedidunya tarik tokan wae. Lain pakai sedekah kadon bur ubur naon. Kadon tarik ituan. Entah apa ya. Feeling blessed, never stress. Nah. Yang mau maot keur kituan. Maka jauhi virus, dekati yang serius. Nah, we, nu serius mah ijroil bu, tarahere ijroil. kok? we pikiran teh. Jauhi virus, dekati yang serius. Tong lebay lah. Saya tersenyum simpul ketika ada di YouTube tutorial cara cuci tangan yang baik, keren. Tapi bodoh, Islam tuh jauh lebih awal. Wudhu lima kali, kali tilu. 15 kali ngubah banget ngubah lengan tapi kasihku tengkuri dia maka sese banget sian ku corona mah wudhu salat wae ah sah kayak wudhu mah betul jadi kunaon rudet oh berarti tara wudhu kunaon rudat oh berarti jauh tina salat walaupun masih dilaksanakan tapi ditelat-telat kunaon rudet berarti jauh tara maca Quran padahal Quran mah teu ngajarkeun rudat Umar bin Khattab masuk Islamnya itu dengan satu ayat. sudah Toha ayat dua buka. Obat rudet ya. Umar teh keras di dakwahanku sakit tenembus tapi ketika dia secara spontan mendengar sudah Toha ayat dua siapa yang istrinya ingin jadi janda siapa yang anaknya tim halangi aku untuk mengikuti Muhammad Rasulullah katanya tinggal seberapa berpengaruhnya ayat yang pendek ini cik mak baca ya artinya kami tidak menurunkan Al-Quran ini kepada Muhammad agar engkau menjadi susah. Mata kelawan rudat mah, ya mudah. Ayo diurang mah, kalau bisa dipersulit, ngapain dipermudah? Sampai sogok menyogok, nepotisme. Contoh, nyian, surat birokrasi, anu melalui birokrasi. BPJS teh lain nambahan cager, nambahan gering, bulak balik ngurus KTP ke pingsan di jalan atuh. Eh, bae we. Tetuduna. Mun hirup hayang sukses tong ngandelkeun askes jeung BPJS komo loba es engkena stres tiis jiga es. Mun hirup hayang sukses buka akses silaturahmi jiga sultan. saya ke mana? Dari patwalan mah moal. Nah, teu bisa ke Indomaret curang teh. Kan patwal mah terus we teu bisa eureun, teu bisa kiih curang teh. Biasa we normal. Maka kata Nabi Yasir wala asir Umar masuk Islam membaca satu ayat karena cerdas Inna angzalna alaikal Qur'ana litasqa. Nah jadi rudet. Teu paham pian ku Islam teh ngeunah. Islam teh lejat, iman teh aman, nyaman. Mun yang nyaman jeung aman nya iman, mun yang salamat nya Islam. Moal moal aya corona di Indonesia mah. Pernah aya sih, tapi kan katutup ku corona Ayeuna Avanza senia? tong tong tong baper tong panik gerak ala bidzikrillah tatma'inul kulub, nah jadi rudat hate loba benda barang dunia dispenser hair dryer magic jar magicom lomari plastik kekeser welcome wah ya dinukir na mau betahun baralak mana mah Ya Allah aku benci kehidupan ini hehehe Ger baper saya tak mencintai kehidupan. Cintai aku yang menciptakan kehidupan. Aku cintakan kehidupan itu sama kamu. Cintai Allah, nanti Allah cintakan cinta-cinta yang kamu kejar sebelum kau mencintai Allah. Allah cintakan kepadamu. Aslina ngenahan sih. Cukupkan ibadahmu kepadaku, nanti aku cukupkan. Benahi urusan akhiratmu, nanti aku benahi urusan duniamu. Kata Nabi, yasir wala asir. Permudah, jangan kau persulit. Bashir wala nafir. Berikan kabar gembira, jangan ditakut-takuti. Tadi sedikit merekam ungkapan MC. Islam itu agama mengajak, bukan mengejek. Setuju? Nah, jadi sarian mereka sub Islam deh Marah rotah, mentak orang mau antrepan virus, da virus dia mikir, teu kudu dicocok si eta mah. Naon, tadi cocok yang sini cocok. Sok perhatikan, mentak setan di Indonesia malah lalintuh. Nah, da gawe atuh. Tadi goda ge haridang ibaratnya gitu maka mantaroka dunum di nasoihul ibad itu barang siapa yang ingin dapat cinta malaikat tinggalkan dosa-dosa jadi malaikat kurang kerjaan berterima kasihlah kamu baik banget bikin aku santai cek bahasa nasoihul ibad mantarokat toma barang siapa meninggalkan kerakusan dia dicintai banyak manusia ibu bapak suka nggak kepada orang rakus mun suka baladna berarti simpel hirup mah atau garok tuluh sare lapar dahar haus minum rumah tangga tengenahan eh caget nah betrudet deker ada lain ker pasea ibu sok pasea jeng salaki sok kiki deui tara eueuh ka kera. tak saya mah ke istri awas tong sok ngajak pasea kela asli gitu deh, non ngahurikan kahirupan mun pasea sok beakeun lah mau Bali komitmennya pahit. Entah kalau bikin teh manis buat saya, jangan dikocek karena saya nggak suka yang manisnya di depan. Tong dikeprokan dari Japati, cici. Cuman saya rada sedikit worry nih, nah, cai hungkul. Fir'aun teh maut nanti lo batinginu. lu. Orang dia mah harerang. Merana ge ciherang. Polos. Jadi mau dibawa kemana nih tema rudat ini? Nyatong rudat. Tong rudat. Wala tahinu. Jangan merasa hina. Wala tahjanu. Jangan sedih. Kunaon bet sedih. Atau fitrah Ustaz seala kadarnya aja. Rasul pun menangis ketika ditinggalkan anaknya wafat Ibrahim terkait waktu itu momennya ada gerhana tapi tidak ada kaitan dengan momen itu. Nabi menangis, tapi Nabi melarang menangis. Ada mayat disiksa karena tangisan ahlinya. Apa yang menyebabkannya ya Rasulullah? Bukan tangisannya, latar belakang nangisnya kenapa? Tidak sedikit perempuan ditinggalkan suaminya cerik, histeris di atas kubur. Berkata seperti ini, "Ya Allah, kenapa kau cabut nyawa suamiku? Aku sedang cinta-cintanya ya Rabb." Sakit tuh siksa tuh. Yang mana ngajarkan agama tuh ke pemajikan mana? Nabi ka aing mah diprotes. Mun kasarna mah gitulah. Kita faktanya buktikan. Ini yang Nabi khawatirkan di Isra Mi'rajnya. Aku lihat neraka kebanyakan penduduknya pak ida aksaro ahli anissa Ini urit tunar. Aku melihat neraka penduduknya lo bawa awewe. Bukan awewe, awewe seperti apa gitu udah tidak semua perempuan. Perempuan seperti apa ya Rasulullah? Yakfurnal asir. Nusok ngelelengit pamere salaki yang hakikatnya pamere Allah. pangita setik-setik. Rudat itu tepaham. Ikhlas itu paham. Tidak sabar itu tidak paham. Ketika sabar berarti dia paham. Syukur itu paham. Ketika tidak bersyukur dia tidak paham. Maka ku Allah disiksa tah si pemimpin rumah tangga teh, si bapak bapakna, si suami teh. ayo mana ngajarkan agama tuh, Nabi kak pemajikan mana? kak urang protes. Contoh. Ibu saya nggak sama suami. Tuh, Pak, tongsongannya nyeri awewe. Begitu polos dan tulusnya proklamasi depan publik, sayang. Walaupun Pak faktana mun orang kersare ningali orang teh ya Pak. Keun we da awewe mah kitu. Keheus saeutik status, buaya. Hey apa kabar buaya ge bikangna. Melak cangkeng nakelek teh, wah lalaki mah sarua. Berarti ibu sok ngasaan lalaki nepi ka apa rasana sarua. Awas ah rudat ah. Hati-hati kalau ngomong teh bising pengaduan terbalik di Mahkamah Konstitusi. Maka ketika perempuan keluar dari kamar mandi can makinan naon ngaliwat hareupeun salaki karek dianduk hungkul jangan ngomong kieu. Kang, sorenya geus sana rumah tangga teh. Salakina soleh pisan. Kunaon ieu mimin? Kalau arti kamar mandi langsung ngabudang akan sabun salila kawin yang akang tebogana naon sakitu dosa nu jadi ngangkleng di neraka teh salakina soleh pisan non tebogana naon ada eta anduk sih teh can ke keset can galon can tipi can gayung can piring can garpu can gelas yak furnal asir sepele kabeureuyaan dah e eh, kabeureuyaan mah kudu leutik nu teu karasa teh dosa nabi menangis bener bab sholat ngeri nah jadi rudet ya teh ya ibu sayang sama suami anger aslina wani diriungkan nah itu sok curhat na WH Ustaz itu cina salaki nggak terjelas terjelas kuma bu Abi mah yang cerai naon batur nu jomblo yang kawin ibu kadonek dorek ngeusah bersyukur bu buka salaki batur mah yang buka salaki teh seh Bila aneh-aneh na, na Tinder, na Tantan, na Bigo. Ya, hai ibu nges ayah, ah biasa Ustad, masalah nama klasik, naon, masalah dapur. Kita satu ibu nyen imah ya dapuran. Ibu teh jadi rudet kieu teh kunaon ibu? nyamun mun teu dapur, gopud cai. Wah kendaraan gojek. Hese babayar gopay. Dari awak gogoleran. Semoga duit gogorowokan, Cerai-cerai we semudah itu. Nyalain eta hungku Ustaz banyak we faktor yang bikin saya pengen udahan sama si bapak teh. Kela naon. Ya baheula maka saya bantak ibu daeke. Ana Enam disidik-sidik sidik keur sarege. Rudet banget nate. Mana banget mana beteng saya dipisah. Baheula masih si spek ayeuna one pack cenah. Tiga roti kadet cenah. Kerek naging setengah kumaha kerekna ya dangukeun ku ustad voice note na hmm. Ustad mah karek voice note sekali ibu mah penting menang penampakan fenomena juga ya kita gigirin sok rek teu mah sabar we atuh daun terubah coba mun geus hudang cenah ustad gede abek bereju CTM e, bu ame sare terus ibu rek ngesan eh ngesi papatan ku Ustaz ah mah sugarnya jadi jalan ke surga tah gitu, tong rudet ibu belajarnya sama Siti Asia siapa Siti Asia tah istrina Firaun ngeluh tuh perempuan yang Allah sucikan diberi ujiannya edan gangster dong dak baong renyu baragaju Firaun kelasnya sok ibu suami orang mau balik kene bager kene bari iman ini rudet sakit tuh ge si bapak ge sarua curhat bun di masjid teh matak di betah wae di masjid teh lain nih istri istri ganeng di di mah ibu di sadawae wek wek wek wek wek wek wek wek wek wek wek wek wek wek wek wek bapak bet boga pamajikan meriah tuh. Tapi lumayan cina usah daripada beli radio beli batu baterean. Nyak gitu, eh positif kan tuh kuma parudet kaduhung pensiun muda suka nek tiis nges pensiun teh segala dicarek segala ngomong rek nyuk bule temunang nyuk no amis temunang gula darah struk lah yang nggak bapak teh nangunya di masjid hiji mangsa mancana ustad balik di masjid lain disadiakeun teh manis cai naon tuangan kalau diomongan nih nyeri teh jabat salatri da ajal mah nafsu nah atunya pangku we ku bapak teh alungkan ke sumur saat huh? Senang. pingsan si ibu tapi di sumur biji Nah pamajikan orang jadi kunti Kunti bungan dong dianggap pamajikan Langsung balik di Tuh pamajikan mana mah dihandap Nama nih ber Anu cerewet Bapak bersyukurnya boga pamajikan cerewet Kunti ke siunun Dayata rajana Jadi naon sih nu tadi diuji Manusia mana yang tidak diuji Nah betrudet maka bukan masalahnya berarti bagaimana menyikapi masa masalahnya. Mantap Umar bin Khattab ku surat Toha ayat 2 beliau masuk Islam. Berarti kedalaman memahaminya. menurang orang rudet berarti jauh tina Quran. Ibu kanu Google wae, kanu WA wae, kana Instagram wae. Lamun Quran dijawab bertanya, dia ngejawab semuanya, semuanya. Kalau Google dia menjawab semaunya mau mah? Maka kata Allah pas alung ahla dikri mengurudat baca Quran kayak diberi jawaban. Minimal bisa beri wassalah. Ketika ada masalah, jadikan sabar dan sholat sebagai penolongmu. Tong main pengacara, konsultan, psikolog, psikiater, sholat wudhu, wudu, kayak ku Allah di mah. Jadi obat rudat naon? Hiji maca Quran, dua salat karena salat adalah mujizat. Sok, Bapak boga pamajikan beud wae salatan Kabur Boga salaki hese hudang subuh ibu salat hareupeunana tong make ruku tong make sujud takbirna lobaan. Ngajleng lah. Tatangga pas wae ngamparkeun sajadah we daripada ganeng bubar tah. Sholat mah keren, cuma kayak tanaga. Saya pernah dulu tuh. Dudak teng gangster mana? Ah, ku polisi dasar etik anggota kawalahan baralik we. Yang mengamparkan koran, we eh, wudhu ngilu di Indomart amparkan. Cuma nuker ribut gede sasamuraina sasamuraina. Bubar sholat, bubar. Beres. Maka Isra Mi'raj teh naon ya teh oleh-olehna teh naon? Oleh-oleh Isra Mi'raj teh apa? Nyesok atau pakai lain ukur diperingati tapi tidak dipahami. Ikhlas di ngamalkeun nage. Salat nanti garancang komo sok taraweh. Resep nu gancang, resep nu tenang. Tuh kan ngaraku. Nabi teh melangen tadi sieun umati umati umati umat umatku umatku umatku naon nu pekamlang umat nabi ti umatna teh as-shalah ningali salat nawe geus rudet bismillah wala rek mana atuh mun gancang gancang teuing eta korupsi sabaraha ayat Ai keur lebay lebay wal asri di sana paskeun jeung watini wal asri na sana lafi usrina ladina amanu wa solihati falahum ajrun ghairu mamnun wow curang teh ngebut kia euy bere helm euy ieu mah jigana madhab Rosi'iyah ieu mah Valentino Rossi mun aya imam juga kieu bere helm karunya penumpangna sampai atahiyatna parah tahiyatulillah salatu salam syadalil syadalil hayla salam nah jadi koma rudet yang ada di sholatnya bukan bacaan sholatnya walaupun bibirna rame tapi hatena jempe otomatis otak pre karena gawe telangke kelakuan juga bangke capek gawe teka pakai di teke rudet urusan dunia masuk ke sholatnya hok sok ayah ingat itu ianya uzgur ya teteh pegawai setan uzgur kada wa kada padahal pada posisi awalnya sholat itu untuk obat karudet la kabiratun tapi berat Naon berat nate, Ila alal khosiin. Sungguh-sungguh memaknai salat itu sampai termasuk orang-orang yang husu. Siapa mereka yang husu? yang yadhunnuna annahum mulaku rabbihim wa annahum ilaihi rajiun. Orang ker salat teh keur harap ka satu teh. Maka mata harus fokus ke tempat sujud. Kalau baca Quran, Allah yang bicara ke kita. Tapi kalau salat, kita yang bicara ke Allah. Berat dua-duanya. Kalau ada kesadaran bahwa di situ perlu ilmu. Maka sholat kudu diamuan, ngaji kudu diamuan. Ada ya, pelajaran tajwid, ada tahsin supaya lembut, asup nukolbu kolbu. Yuman ya, ditararian bulat jika nuang kulup nog tadi pesek heula selewegen nog teu panon ngajeleng. Mantak Islam teh Islam polotot eh debat weh, naon atuh iya capek heula. Ulah sok kepo bari apa urusan eh, je lain urusan anakrekawangiumngnyata at lain urusan man tong pipi ternyata diaehhnik karena pengen kepo ayaangnya hot non aku dulu punnten nai dulu na punnten Abi duluna pas nyaraingkah Sinung Arium teh ternyata monyet katabrak Saya kasih PR. Kalau ibu bapak ketemu uang pulang dari sini semiliar nak resek, rek dinaonkeun? Bawa. Duit dan can aya wae geus riweuh. Antep we lain duit urang. Jadi rudet mau dicokot. Sok cobaan. Efeknya bener tong borosan miliar. 100 ribu balik ngaji, ningali duit bareng. Sulah. Pasti teh hiber duitna teh ternyata prank era tuh ngetak hati-hati terjebak rek beramal wae ayeuna mah rusak atuh aya jelema keluar di masjid saya keur make sepatu ngesolat salat maghrib di daerah Antapani masjid masjid Kof namanya teh di jati tiuk jo sepatu can beres ditalikan jangan nangtung kerana kotor mau budak dua khawatir juga nu lapar terus pamajikanna di tukang juga nu era pak cenah punten pak Abi teh milali wargi tos tilu dinten. Sugan teh antapani teh alit terbesar se Asia Tenggara cete ieu mah. Naon milari saha? Nya eta lah da. Ongkos CF pada UID kan suka bumi. Patir dongnya. Ah, maksudnya Naon butuh ongkos? Mohon 300 cukup cek apa? Geus. Eta mah da urangnya sok ningali Indosiar kan. Anu acara tolongna ningan. Dah tete culang cileungan tuh. Mana kamera. Mana cai? Aing geus nulungan euy. Biasana 10 kali lipat. Akhirnya saya ngisi we pengajian. Terangkanlah kejadian nu tadi di masjid teh. Kudu hampang lengan mun aya nu butuh tulung, nu susah talang. Saya punya cerita barusan seperti ini. Ustaz di Pasihan eta teh mapai cenah. Katipu aing. Nya hese ikhlasnya. Ini jebakan amal. Maka hati-hati statusmu menyebabkan amalmu jadi hangus. Rudet teh di akhirat teh asal loba tabungan teh tapi kalau Allah ditiup huh seperti debu yang tertiup angin wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'anahu haba'am mansura banyak nasib amal membesar segede gunung Uhud tapi nasibnya hampa seperti padi yang tidak diambil petani gara-gara nggak ada isinya nauzu bila tidak nu ngarusak nama Bal antum yauma idin kasir. Apakah jumlah umatmu waktu itu sedikit ya Rasulullah sampai dicabik-cabik tariku iyo di India dipupus-pupuskeun si Raji Lemah ku batu. Rohingya belum berakhir, ugiur masih tetap berlanjut. Urang nu mah Indonesia bisa seserian kene Kenapa nasib umatmu seperti itu ya Rasulullah? Nujiat fi barakatil wahyu, ngarajina mah ngaji, ngan paham nu dibacana. Mata eueuh amal, kitu we darbat. Islam ribut, Islam rudet, Islam riut, Islam ruwet. Apa yang menyebabkannya? Nujiat haibatal Islam sehingga dicabut kehebatan Islam teh kunaonnya Rasulullah? Ada al-ilat, ada penyakit. Apa nama yang penyakitnya ya Rasulullah? Al-wahnu. Mahu al-wahnu ya Rasulullah? Apa wahan itu ya Rasulullah? Hubbud riut keurusan dunia. Wakarahiyatul maut. Jadi bahasa rudet coba mau ingat mati ya kene teu pikiran urang hayang itu hayang ieu ah yang diterima amal we istri cantik jadi janda suami gagah jadi duda anak lucu pinter gelis jadi yatim piatu tanpa kita harta jadi sengketa kendaraan tinggal keranda pun sebentar dan bekas orang baju tinggal lima lembar kapan maka akhwat tutup auratmu sebelum Allah tutup usiamu setuju kamar masjid jang sama main di kamar masjid kan salat sama main di salat biasakan itu ditukangin imam sama main dipaksa disolatkan di depan imam tanpa ruku tanpa sujud semua jatah dapat kalau umroh haji kan ada pendaftaran malah tejara di nuka marima tapi tenang kematian itu sudah terdaftar yuk teh lama masihkah mau rudet entong atuh lah kan gue Islam nangis dicarek balik deh Rasulnya aja ngarudet diciduhan nih kalem eh. lagi sujud ditumpuki kotoran unta eh tadi dilawan lain tewani lain teu boga naga Jibril aja hampir terjebak cekasar nama mau aku apakan yang mendolimimu wahai Rasulullah tong teu apaleun santai weh dah Allah mengapa pernah tidur si perencana jahat itu akan kembali ke rencananya walaupun dalam Islam tidak ada karma karma is bullshit non diplak eta nu ibu kunaon mun ngaji diuk gunta ganti posisi kareke gijleg ka dieu gijleg ka dieu cana ngunyah dipencetan nah eta genjlong gitu asam urat ustaz uh, urut naon asam urat teh segala dihuapkeun maka penyakit adalah akumulasi negatif-negatif yang tidak diselesaikan. Jadi gula darah, jadi migrain, jadi stres. Maka Allah majalni minat tawabina waj'alni minamu tatohirin Ya Allah bersihkan lahir batin kami ya Allah. Kunaon ku ngaji, Bu? Oh, saya tidur cuma dua jam ya. Tiap hari selalu begini. Ngesang ganti baju, makan tidak teratur, tidur tidak terprogram. Ah, positif thinking weh. Baik dah Allah gak apalin orang lain urut itu iya sehat. Jadi sehat itu sugesti, termasuk sakit pun suges, sugesti sugesti negatif ayana jelema panik meruli beas jadi stok supermarket habis gara-gara corona nah jadi musik sian ku corona sian maku Allah kayak mau orang deket jeng Allah corona diusir ku Allah sok nyocol si eta sintrek cek Allah teh kalimat kalimatillahi tammati min syarri mahalak kata teh kalimat sakti berlindunglah kepada Allah melalui keutamaan-keutamaan kalimatnya. La haula wala quwata illa billah. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung melalui kalimat-kalimatmu ya Rabb dari kejahatan seluruh makhluk termasuk corona. Nu bahaya mah lain corona, corona. Anu ibu bude yang beteng salapan bulan tetetep tetep virus corona. Nu lebih bahaya ti corona non congorna. Corona teh C, co tulisannya corona ya. Coba robah niatna gerak melakukan segala sesuatu teh karena Allah cek Allah teh menuang teh nu halal jeung toyib saya mah kan dilanggar tuh tong moro nu halal nu toyib nu haram orai di didahar bangkong dicetrok lalai diopi cacing ah rarujit nyawajarnya wajarnya di sintrik saya tikmat. ini kasusnya terulang dulu Abraha itu yang mau menyerang Ka'bah ya ingat kasus itu antara gajah elehna kunaon burung ababil eh, manu piit nu moal kesik panas diawurkeun ke pasukan multi eta pur ka aspi makul eh. diawuran kesik panas efeknya seperti daun yang dimakan ulat karancang dong ya Allah mau menghinakan hiji kaum nu sombong kunu laletik namrud kureungit asup kanu ceulina Firaun titah ngojay teu dibereban sok Ayeuna ah nges lah KBG HTMA tuh bisa bohong tak tong gede hulu tong rudet santai we atuh rek mana nih tetangga kuriak jedun, tetangga beli mobil cedak tetangga ke windui pingsan nah, nah. aduh ustad apa ya teteh Salah kita tetangga abdi teteh Ki abdi yang nggak seteng seteng we atuh nih. bahagia mah adalah udunan nih hari jadi tengarti jadi narudat rea urusan dunia mendominasi berarti riut riut teh kunaon ya teh riutnya teh yakin ke Allah riut mah matakna cek Allah ala bidikrillah tatmainul qulub hanya mengingat Allah hati jadi tenang berarti obat tenang mah naon ingat ke Allah tingali lauk tarenang we nya sok lauk mah gawena teh wirid we Allah Allah Allah Allah Allah, Allah. eh tuh laut amak-amakan. Paraban beki gancang wirirna teh. Allah Allah Allah Allah. Wah resep weh. Alungan we nu aya. Allah. Alungan bala-bala ngajeleng. Mana cengekna? Allah Allah. Kunaon lauk tarasare? Karena banjir. Orang ngemun banjir tarasare. Lauk mah banjirna unggal penting tapi ngeluh teu. Sakit we Allah Allah. Allah ayo lama ker ayo masalah ya Allah ya Allah beresan masalahnya karaokean deh, nyaho lah tak mantak riut efeknya teh karena sirah riut migrain cejedudan kunaon sujud ame peredaran darah normal deh, kau berwudu aku suka padamu karena wudu perintahku cek Allah teh maka aku ampuni dosamu dengan berwudu pun masuk ke masjid kau memasuki rumahku berarti kau bertamu kepada aku aku layani kamu. Takbir, kau angkat tangan, aku turun tangan. Ruku, aku tahu kau lelah, aku tahan kejatuhanmu. Sujud, kau terpuruk. Alam nasroh laka sodrok. Kenapa punggungmu seberat ini? Robi sroh li sodri, aku ringankan. Wayasir li amri, aku mudahkan urusanmu. Karena kau kembali padaku, berarti kau percaya aku yang mengurus urusanmu. Duduk di antara dua sujud, aku Robmu, aku urus urusanmu. Sujudai, dei, hambaku. Salam ke kanan dan ke kiri. Selesai. Siapa yang mengusikmu? Aku yang mengusiknya. Duh, bau iya bau goreng lauk. Riet ya mah. Eh. Kan kembung ya mah ya. Saya nu masak, aduh aing mah. Sebaik ah, apalin orang candahan yang ngaruh lah dunia etama eh, dunia mah ngaganggu atuh tuh tuh tapi lumayan daripada bau solokan nya kitu dunia mah sok asup we keur salat naon eh, nu asup teh eh daun lagrag lutuk lutuk lutuk di pikiran ku jelema mah daun tai teh beda rada koneng warnana keruku teh diterjemahkeun ah jiga tai mah ah tiga jauhan mah daun pas sujud daun ayat tayan sarokaat ruksa ku daun rokaat kedua untung untung untung untung cucunguk awas ya muncan ini ku aing dinaruku jahil kene kan pas, pas sujud plak ditewak cucunguk tangkarakeun rokaat katilu melong melong cucunguk kikituan rasakeun sia Mun maneh ngajemput sekolah budak yang melang tah. yang ngaganggu salat urang, Ba. Bener ya budak cecunguk nanti nungguan di sekolah anak. Si mamah kemana nya? Can datang pas satpam, pas satpam cecunguk teh ngomong. Teu aya Grab meureun, Neng. Ah dataran naik Grab mampah Ternyata si indungna didolimi punusok sok salat. Keur ibu mikirnya ulah gitu mun ibu rek ngajemput sekolah di jalan ditangkarakeun eta ya manyun sok matak nabi melangen malam tahu tantahu salatuhu anil fahsya wal mungkar barang siapa yang salatnya tidak mencegah fahsya dan mungkar malah bikin kemungkaran dan kepahsyaan dalam salatnya lam yajdad minallah illa bu'da rudat solat nauge lain ngadeketkeun diri ke Allah tapi ngajauhkeun yang dimaksud pawailul lil ada sahun ada lalai di situ ibu tongki itu kacu cunguk teh tadi boga keluarga melangun tak ayam mah Islam agama penyayang kan rahmatan lil ah aya cucunguk nangkara karunya tengkubkeun eta amal ya oh cucunguk teh melongga urang bretek nuhun ah jauh karunya anak maneh ibu mah karengit jahil iya. nyaah dalihnya ke anak budak sian dicocok turuban lambu, kuku kulambu nembus kututup saji jika lauk emas Rengit teh tadi kena nafkah dong. Pok bucat. Sok ibu daik buka salaki kena nganapkah dibucat kan? Budak budakna melang pemanjikan teh susu si ayah susu si ayah mama si ayah Sahid mau kenangan rizki berapa juta janda di kalangan rengit harita nu disubsidi ku pemerintah kan lo yatim oke mana nak rengit joco atau sabar letter bikin sok sok cek ahli kesehatan mah darah kotor Sok, kamu tukang mabok mah. Ya, ya. Sok, ame gedeng mana tuh. Kita tidak adil. Rengit can nyocok. Hmm, cabok, bucat. Kurna gandengan mah tuh, tewak we. Wow. Rengit pasti rapat jeng warga masyarakatnya. Aing tadi rek nyocok si eta. Digandengan aing katorekan, omat tong nyocok si etak. di bejaan. Jika copet kebun kelapa, Wauhan kurang teh. Ini copetnya, nah terang. Hafal ya, ini udah urut. Mana tong nyopet di Bandung, bel. Ya Ustaz Epi, eh, iya, suaranya khas. Tad sok na YouTube-nya. Iya, orang mah tidak terkenal, cuman orang terkenal mana yang tidak mengenal orang. Sin tapi somong. Ya, rek nyopet napek hak mana tapi tong nyopet sih tong nyopet sih sih karena Bandung mah dulu orang KB pindah we nyopet nanti ke Bekasi ayah gelut ya dirinya tah diberi dahareun diberi nginjau kada konsumsi saya mau diberi konsumsi kita era era narima mau diberi eta ge taketnya dibikin dibikin Kak eh, eh, eh yang tah Kak Ojo nuker ngariuhan usum hujan ge mah di masjid Durul Iman tah sanggap sanggap aduh nun nun ah nun nun a ah, a ah, a ah, a sia kela anjing Ustaz Ebi ya mah ternyata di jalan mah anjing teh teu kasar karudetan masyarakat kenapa masyarakat tidak menyatu tedaik ngahiji para saya Ingin masyarakat kembali menyatu? sinanya ratu weh. Beres aslina. Itu yang praktekan lima tahun ini. Ngamakan hadis Nabi. Absus salam. Tong boga musuh. Yang PSKG. Sing akrab. Ame menang diskon. Lain. Ame halijrah. Ya <laughs> teh. Karena diskon wae. Kan ayah nu imah gitu beak-beak. Ame menang cashback bere modal tong itu tuwe ya, teh ya mesing Ijroil datang ke gituan teteh riwe nah budak yatim soal kieu gak bisa teboga ijazah teh jelas bagawean hese nya kapaksa we abi teh geus keahlian salian di dieu naon ngalotek mah tiasa daek dagang lotek daripada di lotek wae nyangeus tah setiau setiau cukup oh kapeser jeung mejana cenah ah sajuta mah jeng nang jeng mutu naknya sok. Ulah nungguan mutu hungkul sok. Ngaji doi eren kan hiji hiji hiji entak temenang berhenti selama hayat di kandung badan. Minta doa kasih mama. Mama doakan happy sehatnya. Loba masalah enak ya budak ngebunuh budak ini kan, Nu akibat lalajo film teh terobsesi terus uh tuh beres-beres can LGBT paling siun saya mending jeng budak pang jeng budak nu brong sekali gelutna puguh coba gelut jeng gele gele gele gele rudet tengarti tengarti nu kita teh nih ya sok ah supaya terudat biar tidak searah question and answer satu ukti satu ikhwan pertanyaan yang bagus saya kasih bonus boleh pulang duluan sok